fifth بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ يا اخونا إمام جاء الأب أبدي فينبغي أن تعرف العلل آه، ثم تشمل في معالجتها ونحن نشير إلى جمل من أمراض وكيف وكيفية معالجتها في الجملة من غير تفصيل فإن ذلك يأتي مبينا إن شاء الله تعالى الفصل الأول في فضيلة حسن الخلق ودفع سوء الخلق وقد ذكر شيء من ذلك في آداب الصحبة واعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق خلق متعرضين لثمرته لا لحقيقته ولم يس تُوعَبُ جميع ثمراته بل ذكر كل منهم ما حضر في في ذهنه وكشف الحقيقة في ذلك أن يقال كثيرا كثيرا ما يستعمل حسن الخلق مع الخلق فيقال فلان حسن حسن الخلق والخلق zahiri batin Ini yang lain kemana? Kok sepi-sepi aja? Kelas tujuh kelas 8 mana pula yang lain lain oh, ada ya Muhammad Matin Hoib Tapi kita baca Setelah kita menjelaskan tentang Macam-macam hati yang kemarin kita sebutkan bahwasanya hati dikatakan oleh Al-Alamah Ibnu Qudamah Al-Mahdisi ada tiga hati yang diramaikan dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala hati yang terlantar yang ketiga adalah hati yang diawali dengan hawa nafsu kemudian datang iman dan para ulama yang lainnya seperti Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu apa Imam Husali, Beliau juga membagi yang secara singkat ada hati yang sehat, qalbun salim. Kemudian ada hati yang marid, ada hati yang sakit. Dan yang ketiga adalah hati yang mati. Hati yang mati. Jadi intinya hampir sama yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahmatullahi alaihi yang beliau membagi tiga hati yang diramaikan dan ketakwaan. Ini adalah hati yang sehat, hati yang selamat, dan hati yang terlantar. <clears throat> Ini adalah hati yang mati. Yang ketiga hati yang diawali dengan hawa nafsu, kemudian datang iman. Hati yang marit. Tayyib, kita lanjutkan kitabu riyadu nafsi. Riyadati nafsi. Kitab tentang olahraga jiwa. Jiwa perlu olah olahraga. Perlu dipupuk biar sehat. Ini jiwa kita. Enggak cuma sekedar jasad kita, fisik kita, olahraga, apakah lari-lari ataukah sepak bola dan sebagainya. Enggak cukup ini saja. Ternyata jiwa juga butuh olahraga, butuh enam yakni tarbiyah, diberi spirit, diberi apa nutrisi biar sehat. Karena ketika jiwa yang apa ketika jiwa seorang sehat ini insya Allah ya kebanyakan badannya pun akan sehat. Di dalam jiwa yang sehat, ya, nam rohnya sehat, ini badannya akan sehat, akan kuat, mengikuti. Sehingga nggak heran bagaimana para sahabat yang mereka pun sebagian mungkin ya dari segi makanan, nam berkecukupan, ada yang kekurangan, tapi karena ruhnya, jiwanya para sahabat betul-betul sehat, nam sehingga bisa mengalahkan para tentara-tentara Romawi, bisa mengalahkan para tentara-tentaranya Persia yang sangat nam mungkin ya kuat-kuat. Kemudian juga jumlahnya sangat banyak. cara persenjataan juga mereka lebih lengkap para persenjataan. Tapi jiwa mereka adalah sakit. 6 ruh mereka orang-orang kufar dari kalangan Persia, Nam Romawi. Ini mereka jiwanya sakit. Secara dohir sehat, ya banyak kekuatannya sangat besar, tapi kenyataannya rapuh. Nah, ini sangat sangat rapuh. Wa tahdibul Khulki, khuluqi dan juga tahdib mendidik akhlak wa mu'alajatu amradil qulub qalbi ini mengobati penyakit-penyakit hati nah di sini di dalam kitab ini seterusnya akan jelas tentang masalah jiwa ya akhlak yang baik bagaimana kemudian mengobati akhlak-akhlak yang jelek bagaimana penyakit-penyakit yang mencokol dalam hati kita masing-masing bagaimana insyaallah akan kita jelaskan dalam kitab tersebut Wadalika fi fusul Yang demikian tersebut Pembahasannya Berpasal-pasal ya Sangat banyak Kemudian dikatakan oleh Mu'alif sebelum masuk ke inti I'lam Annal khuluqa Ketahuilah bahwasanya Al khuluqul hasana Ahlak yang baik itu adalah sifatul anbiya wasiddiqin adalah sifat para nabi as orang-orang yang siddiq orang-orang yang benar keimanannya ini ahlak yang baik sifatnya para nabi para rasul dan juga sifatnya para orang-orang yang imannya mereka benar. 6. Iman yang benar mengucapkan dengan lesannya, dibenarkan dalam hatinya dan diamalkan dengan anggota anggota badannya. Inilah sifat-sifat orang yang beriman. Wa annal akhlaqal sayyah dan bahwasanya ahlak-ahlak yang jelek, ahlak yang jelek itu adalah samuun qatilah. Racunnya akan membinasakan. Racunnya yang akan bisa membunuh sang pelakunya yang mempunyai akhlak tersebut. Nah ini. Jadi kita betul-betul harus introspeksi diri pada diri kita masing-masing. Ketika ada akhlak yang jelek, ketika ada penyakit-penyakit hati yang sangat jelek, ini harus hati-hati. Betul-betul secara hati-hati ketika dia beramal. Terlebih lagi ketika ada penyakit-penyakit ria, penyakit-penyakit sombong, nam senang dipuji. Lah ini harus betul-betul hati-hati ketika dia beramal. Karena bisa muncul ya riaknya. Akan bisa muncul kesombongannya. Harus betul-betul hati-hati sama sama un qatilah, betul-betul rasnya akan membinasakan orang tersebut. <clears throat> Kemudian tanah tanhoritu bisahibiha min salakil syaiton yang kemudian akan menghempaskan pelakunya ke jalan syaitan. Ini ini ahlak yang jahat, ahlak yang jelek. Betul-betul akan menghempaskan pelakunya ke jalan syaitan. Sudah membunuh dirinya, kemudian terhempas dia ke jalan syaitan. Wa amradun tufawwitu jahal abad dan penyakit-penyakit yang tidak akan mendapatkan kedudukan selama-lamanya. Ini. Jadi ketika ahl, punya ahlak yang jelek, punya kriteria tabiat yang jelek, ini termasuk penyakit yang mana penyakit ini akan nggak akan bisa dia mendapatkan mendapatkan suatu keutamaan, tidak mendapatkan satu jah yakni kedudukan, tufawid akan terluputkan darinya selama-lamanya. Seandainya dia punya penyakit takabur, ya, kiber. Ini selama-lamanya enggak akan dia mendapatkan kedudukan yang mulia apakah di dunia ataukah di akhirat. Di dunia akan diperbincangkan, wah orang sombong, ya, akan di nyek. Nah, akan diolok-olok sama kaum muslimin. Terkenal di orang yang kiber. Lebih-lebih ketika nanti di alam akhirat dia akan mendapatkan kehinaan yang sangat hina. Nah, ini orang-orang yang sambung. Fayambahi an ta'rifa al ilala. Maka semantasnya bagi kita semuanya, bagi kalian wahai para hamba-hamba Allah taala, nah, untuk mengetahui al ilal, penyakit-penyakitnya. Summa tasmiru fi mu'alajatiha. Kemudian setelah tahu penyakitnya apa sih penyakitnya gerangan yang menempel pada hati kita. Kemudian ada tindakan. Ada tindakan untuk mengobatinya penyakit tersebut. Nah ini. Wa nahnu nusiru ila jumalin minal amrod dan kami akan mengisyaratkan kepada secara global dari penyakit-penyakit yang ada dalam hati wa kaifiyatu mu'alajatiha dan bagaimana mengobatinya fil jumlah 6 mengobatinya secara umum tanpa ada rincian tanpa terperinci ini beliau akan menjelaskan pengobatan secara global tanpa ada rincian fa inna dalika ya'ti mubayyinan insyaallah taala. Pas sesungguhnya yang demikian tersebut akan datang penjelasannya 6 tentang masalah tersebut insyaallah. Al-fasul awal kemudian pasal yang pertama fi fadilati husnil khuluqi wa tammi khuluqi tentang keutamaan akhlak yang baik dan celaan akhlak yang jelek. Jadi sebelum apa menginjak inti permasalahan tentang penyakit-penyakit hati, cara pengobatin cara pengobatannya di sini akan beliau jelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik dan celaan akhlak yang buruk. Wa qad dzukira sa'un min dzalika fi adabil sahbah. Dan sungguh telah disebutkan sesuatu yang demikian tersebut di dalam masalah pembahasan masalah adab yakni sahbah pergaulan yakni adab-adab yang sebelumnya telah kita lewat dalam kitab ini jadi sudah sebagian yang dijelaskan tentang adab-adab pergaulan wa alam anna nasa fi husnil khuluqi ketahuilah bahwasanya manusia sungguh mereka telah membicarakan telah berbicara tentang akhlak yang baik. Muta'arridina li samratihi la li haqiqatihi. Mereka berbicara tentang akhlak yang baik, memaparkan tentang buahnya. jadi hasilnya. Mereka berbicara akhlak yang baik, hasilnya begini, ya. Akan bagus hasilnya, akan dimuliakan sama Allah taala dan juga sama manusia akan betul-betul di disanjung akan dihormati manusia akan senang kepadanya la li haqiqatihi tidak berbicara tentang hakikatnya bagaimana ahlak yang benar jadi mereka membicarakan masalah ahlak enam mereka memaparkan terbatas pada akhlak ahlak yang dohir saja yang mereka berbicara ahlak yang baik itu adalah bagaimana kita berbuat pada kedua orang tua dengan cara baik itu saja cara dohir membantu orang tua. Tapi enggak memperhatikan bagaimana hakikat yang sebenarnya, hatinya bagaimana. Ketika berakhlak dengan Allah Taala, ketika berakhlak dengan Rasulnya. Nah, ini mereka enggak membicarakan. La li haqiqatihi. Tapi mereka nam muta'aridin li samroh buahnya saja ketika berakhlak nam dengan manusia begini hasilnya begini. Nah, ini mereka berbicara. Sehingga keadaan seperti demikian cara tidak hakikatnya walam yasta'abu jami'a samratihi. Maka mereka enggak akan meraih semua hasilnya. Nah, mereka meraih bisa ketika bergaul dengan manusia, mereka bisa raih kebaikan-kebaikan, mungkin manusia akan mengujinya. ahlaknya baik, tapi hatinya nah ini perlu ya perlu dibina perlu dididik perlu diperhatikan ternyata hatinya masih penuh dengan masalah ya ini nggak bisa berakhlak dengan Allah nggak bisa berakhlak dengan Rasulnya di dunia mereka bisa mendapat pujian mendapat gelar sebagai orang yang baik sebagai orang yang masya Allah dengan orang tua tapi nam ternyata dengan Allah nggak bisa nah ini nggak meraih semuanya meraih sebagian saja bal dakara kullu minhum ma hadra fi dhihnihi bahkan enam semua di antara mereka menyebutkan apa yang terlintas yang hadir dalam benaknya mereka masing-masing. Nah, ini, ini manusia menganggap demikian. Jadi ahlak yang baik itu adalah ahlak bagaimana kita nam hablu minan nas hubungan bainan nas dengan manusia baik mereka enggak memperhatikan hablu minallah hubungan bagaimana dengan Allah taala enggak perhatian bisa sudah terwujud hubungan yang baik dengan manusia di antara ikhwah di antara kaum muslimin tapi ternyata enggak bisa bagaimana hubungan dengan Allah taala Baik, mungkin ini yang sedikit yang kita baca. Allah alam bisawab. Ilahuna tafadalu habdakumullah.